Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad. Ini syarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizallahu taala wa ra'ah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum karena sekarang pembahasannya nah pembahasan yang bisa dikatakan sebagian orang menganggap sulit padahal mudah namun butuh renungan dan juga perhatian karena berkaitan masalah makna takwil. Banyak orang yang keliru mengatakan takwil itu haram, ternyata harus dirinci. Tidak semua takwil itu apa? Haram. Ada takwil yang mana tafsir, ada takwil yang mananya apa? Tahrif itu yang haram, Takwil mana tahrif itu yang haram. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizhahullah taala wa ra'ah halaman 35 bagian bawah itu perhatikan baik-baik. Anwa'u ta'wil, jenis-jenis ta'wil. an awal jenis yang pertama Jenis ta'wil yang pertama, annal murada bit ta'wil, bahwasanya diinginkan dengan ta'wil at-tafsir wa bayanul makna, masyaallah. Yang diinginkan ta'wil itu adalah penafsiran dan penjelasan maknanya itu boleh. Kenapa boleh? Abdullah bin Abbas radhiyallahu termasuk doa yang yang Rasulullah apa? Nah, barakallahu fikum mendoakan kepada Abdullah bin Abbas apa yang beliau ucapkan? Allahumma faqihhu fid din wa at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Abdul bin Abbas dalam masalah agama dan ajarilah ilmu ta'wil. Apa ta'wil? Tafsir. Itu kalau maknanya tafsir boleh ya? Ta'wil maknanya tafsir haram atau boleh? Boleh. Paham ya? Bahkan disyariatkan. Kita lihat wa hadha huwal ma'ruf 'inda al-mutaqaddimin. Inilah yang ma'ruf berdasarkan apa? Menurut orang-orang para ulama terdahulu. Alhamdulillah. Kabni Jarir wa ghairi seperti Ibnu Jarir atau Bari. Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah, kalau antum baca tafsirannya, perhatikan ya, tafsir Ibnu Jarir, beliau menggunakan lafaz wa ta'wilu qouli ta'ala, bukan wa tafsiru. Wa ta'wilu qouli ta'ala maksudnya apa? Dan tafsiran firman Allah Ta'ala gitu. Jadi Ibnu Jarir atau Bari, kalau menyebutkan dalam tafsirannya wa ta'wilu qouli ta'ala maksudnya tafsirnya, tafsirannya. Kalau itu boleh enggak kalau tafsiran tadi? Boleh. Yang haram itu tahrif, mengubah makna dari dohir lafadznya. Kita lihat. Wa yusammuna tafsir bit-ta'wil. Mereka menamakan tafsir dengan apa? Ta'wil. Fa'ala hadzal ma'na yakunu rasikhuna fil ilmi ma'tufin 'ala lafzil jalalah. Masyaallah. Berdasarkan makna ini, berarti orang-orang yang mendalam ilmunya mereka diikutkan di dalam lafaz apa? Lafzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Berarti di situ. Paham belum ini? Kalau berhenti pada lafaz warasikhuna fil ilmi berarti maknanya apa? Tafsiran. Tafsirannya itu enggak ada yang tahu kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Siapa yang mendalam ilmunya nih? Ya ahli tafsir. Paham ya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di antaranya termasuk apa mufassir sahabat dan juga berikutnya seperti Mujahid bin Jabir, ya enggak? Naam. Eh, kemudian Muhammad bin Sirin itu juga termasuk murid-muridnya Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Naam, kita lihat di sini. Barakallahu fikum bama ya'lamu ta'wilah ayat tafsirah. Tidak ada yang mengetahui tafsirannya illallah kecuali Allah Ta'ala warasikhuna fil ilmi dan orang-orang mendalam ilmunya. Antum kalau berhenti di situ, ini pahami Bapak ya. Kalau antum wakafnya di situ warasikhuna fil ilmi berarti maknanya tafsir takwil itu. Tapi kalau antum berhenti pada labdul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berhenti di situ ta'wil itu maknanya hakikatus syai' hakikat sesuatu tidak ada yang tahu hakikat surga neraka, adab dan juga nambalasan itu tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau berhenti di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tapi kalau antum berhentinya di barat lafaz warasihuna fil ilmi, maknanya apa tadi? Tamil. Kalau berhenti pada lapat wa warasihuna fil ilmi tafsir. Tapi kalau berhenti pada lafaz lafdzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, apa makna ta'wil tadi? Apa mana takwil tadi? Hakikatus syai', hakikat sesuatu. Ada enggak yang tahu hakikat surga? Kecuali Allah Taala? Enggak ada. Ada yang tahu hakikat neraka? Kecuali Allah Taala enggak ada. Paham ya? Jadi itu semuanya perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Ai warasikhuna fil ilmi ya'lamuna dzalik bi khilafi rasikhina fil ilmi. Orang-orang yang dalam ilmunya, perhatikan kitabnya itu dilihat, simak baik-baik. Nah, barakallahu fikum dan orang-orang yang dalam ilmunya mereka mengetahui hal tersebut. mengetahui tafsirannya. Bi khilafi ghairi rasikhina fil ilmi. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mendalam ilmunya. Kalau orang-orang yang belum belajar ilmu tasawuf enggak tahu. Paham ya? Adzil lana qittana. Segerakanlah untuk kami kucing kami katanya. Qittan kucing. Kalau orang enggak tahu kan gitu. Padahal kita ada maknanya di situ. Maksudnya adalah bagian dari adabnya. Nasiban minal adab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau orang yang enggak tahu itu kan nanti lain gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maknanya lain. Seperti apa contohnya kemarin? Mengenai ayat berkaitan masalah apa itu? Pembatal wudu, iya enggak? E, au lamastumun nisa, lamastum bersentuhan. Akhirnya banyak orang-orang awam yang memahami bahwasanya bersentuhan itu batalkan wudu. Nah, batal kamu. Sentuh batal katanya. Sentuhan batal. Paham ya? Allah mustahil padahal tidak membatalkan wudu. Makna Lamastum ay jama'tum. Disebutkan oleh alimah bin Katsir rahimahullah lamastum maknanya apa? Jama'tum. Nah, yang tahu seperti ini siapa? Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kalau orang-orang baru ngaji tahunya ya sentuhan. Lamastum atau tadi kamus menawir, Lamasayulamisu ya persentuhan. Semakna itu ya. Nah, barakallahu fikum Maksudnya bagaimana maksudnya itu yang mendalam ilmunya di kalau tafsir tahu gitu loh. Fa kata beliau, fa innahum la ya'lamuna ma'nal muhkam wal karena orang-orang yang tidak mendalam ilmunya, mereka nggak tahu makna yang muhkam dan makna yang mutasyabih. Muhkam itu yang jelas-jelas gamblang, nggak butuh penjelasan, mutasyabih yang butuh apa? Penjelasan. Seperti tadi itu. Mutasyabih nisbi. Lamastum, anak nggak tahu ya maknanya apa. Tapi ahlu tafsir tahu nggak? Tahu namanya mutasyabih nisbi namanya. Nggak semua orang itu nggak tahu, ada yang tahu gitu loh. Ada yang mutasyabih mutlak. Eh? Mutasyabih mutlak, nggak Bahkan semua orang enggak tahu, yang tahu hanya Allah Taala seperti huruf muqatta'ah, alif lamim yasin, toha. Siapa yasin? Siapa toha? Siapa yasin itu? Siapa toha? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu, jangan seperti orang-orang sok tahu yang suka puji-pujian itu selawatan. Eh, ala yasin habibillah ala toha rasulullah atau semisalnya dikatakan Toha nama Rasulullah, Yasin juga nama Rasulullah. Itu enggak benar ya? Nah, perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat sini. Wa hadhi qira'atun li ba'dil qurra annal waqfa. Ini bacaan sebagian pembaca Al-Qur'an bahwasanya waqaf ala qouli ta'ala berhenti pada firman Allah Ta'ala wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui ta'wilannya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Itu maksudnya ta'wil di situ apa maksudnya tadi? Apa maksudnya tadi takwil? Wallahu wallahu alam. Ayo. Apa makna takwil tadi itu? Kalau berhenti di situ. Wa may ya'lamu ta'wilahu illallah rasikhuna bil ilmi. Apa makna tadi? Tafsir. Eh, ingat-ingat ya. Kalau berhenti di situ tafsir, tapi kalau berhenti pada wa may ya'lamu ta'wilahu illallah, apa maknanya? Hakikatus syai'. Hakikat sesuatu itu enggak ada yang tahu kecuali Allah taala. Surga, neraka, nama dan sifat itu yang tahu hanya Allah Taala yang hakikatnya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat. Fa yaqulu Allah jalla wa ala ya'lamu ma ma anzal rasikhuna fil ilmi ya'lamuna dhalik bima 'alamahu Allah 'azza wa jalla li'annahum warathul anbiya li'annahum warasatul anbiya. Artinya, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang Allah turunkan dan orang-orang dalam ilmunya juga tahu dengan apa? Dengan ilmu yang Allah telah ajarkan kepada mereka. Karena apa? Karena orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi. Mamnya, Pewaris para nabi yang diwariskan apa? Dinar atau dirham? Apa? Ilmu, ahsan. Yang diwariskan ilmu. La dinar wala dirham, walakin warasul ilm. Yang diwariskan itu ilmu. Nah, kita ambil dikit lagi. Wa amma man dunahum minal muta'allimin wal mubtadi'in. Adapun orang-orang selain mereka yang tidak mendalam ilmunya dari kalangan muta'allimin. Muta'allimin itu orang yang apa? Belajar Eh, jangan sampai keliru ya. Mau kemana ah? Hana mau taklim katanya. Mau ngajar ya? Enggak, mau taklim katanya. Taklim tuh ngajar. Kalau mau belajar ta'allum, bahasa Arabnya gitu aslinya kan? Ewa, tapi sudah terlanjur viral. Eh, sudah terlanjur terkenal. Mau kemana mau taklim? fadl. Taklim tuh ngajar ya. Kalau mau belajar ta'allum. Kecuali kalau dia memang guru mau ngajar, taklim enggak masalah. Tapi kalau dia santri atau murid mau belajar, ya mau kemana? Mau ta'allum, mau belajar. Kami ya? Kalau taklim kan ngajar, 'Allama yu'allimu mu'allim ta'liman ngajar. Kalau ta'allama ta'allamu muta'allimun yang belajar. Mau ke mana antum? Mau ke mana? Mau? Mau ta'lim? Mau ta'allum? Eh mau ta'allum lah bahasa Nah, kita lihat dikit lagi. Kata beliau Adapun orang-orang yang baru belajar, yang selain mereka di bawah mereka, di bawah orang-orang yang dalam ilmunya, wal mubtadiin dan para pemula, fa innahum la yasiluna ila hadhihi darajah. Mereka tidak sampai pada tingkatan ini. Paham ya? Tidak sampai pada tingkatan na barakallahu fikum hal yang seperti ini. Allahu musta'an. Wal makna tsani li ta'wil yang, terakhir yang kita baca. Makna yang kedua untuk ta'wil karena sambungannya tadi itu ya biar nanti enggak enggak bingung ya. Ma'rifatul haqiqah ini mengetahui hakikat allati ya'ulu ilaiha syai' fil mustaqbal, yaitu mengetahui suatu hakikat yang sesuatu itu kembali kepadanya di waktu yang akan datang. Surga, neraka, balasan, ancaman. Wa ala hadzal ma'na yata'ayyan al-waqf ala labdil jalalah min qawlihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jangan sampai gagal paham. Berdasarkan penjelasan ini, nah makna ini, pastikan wakafnya, berhentinya. Berhentinya di mana? berhentinya pada lafzul jalalah Allah min qawli wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berhenti di situ artinya apa tadi Hasan makna ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah haqiqatus syai' jangan sampai lupa ya kalau berhenti itu haqiqatus syai' li'annahu la ya'lam haqa'iq hadhil asya' allati asnya Allah 'azza wa jalla fil Qur'an minal jannati wan nar dikarenakan tidak ada yang mengetahui hakikat-hakikat sesuatu ini perkara ini yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an berupa surga, neraka, wa may yakunu fi yaumil qiyamah dan apa yang akan terjadi dari kiamat, wa may yakunu fil mustaqbal dan apa yang akan datang atau apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, la ya'lam haqiqatahu wa kayfiyatahu illallahu. Tidak ada yang mengetahui hakikatnya dan tidak ada yang mengetahui kayfiyahnya kecuali illallahu, kecuali Allah taala. Lafdu jalal Allahu sebagai apa itu hamdalah? Sebagai apa itu? I'rabnya sebagai apa i'rabnya? Sebagai apa? Mubtada. Ya? Mustafna. Antum lihat baik-baik di situ. Ini faedah terakhir penutupan. Ya, kita lihat sedikit masalah nahwu. Wa ma la ya'lamu haqiqatahu wa kayfiyatahu wa kayfiyatahu illallahu sebagai apa itu? Ayo fa'il. Karena mustasnanya apa? Mustasna yang jenis yang ketiga. Idza kanal kala kalamu naqisan yu'rab ala hasabil awamil. Fa'il situ. Paham ya? Naam. Wa kadzalika al-asma' wa sifat la ya'lam haqiqataha wa kayfiyataha illallahu jalla wa ala. Seperti itu pula nama-nama dan sifat-sifat tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali siapa? dan bagaimana bentuknya kecuali Allah taala. Fa yata'ayyan al-waqfu 'ala lafdzil jalalah. Maka pastikan berhentinya itu pada lafaz apa? Lafdzul jalalah. Kesimpulannya barakallahu fikum wa jazakumullah. Faedah yang kita bahas pada pertemuan malam hari ini mengenai di mana antum berhenti dalam membaca. Kalau antum berhenti dalam membaca, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, ta'wil di maknanya apa al-akh? Maknanya apa tadi? Kalau berhentinya pada warasikhuna fil ilmi tafsir ya, maknanya tafsir. Tapi kalau berhentinya pada wa ma ya'lamu ta'wilu illallah apa maknanya tadi? Hakikatus syai'. Itu dipahami baik-baik ya karena maknanya berpengaruh. Nah, nasallahu alaihi wasallam wa rabbil alamin.